Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du para pendengar Anas Radio dan pendengar Syiar di manapun antum berada insyaallah di kesempatan sore hari ini kembali kita menyelenggarakan dan sebentar lagi akan mendengarkan kajian live tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Zaid Kultom Hafizullah Ta'ala Insyaallah di pembahasan sore kali ini kita yang kita bawakan adalah Mukhtasar Tafsir Ibn Qasir rahimahullah taala. Para pendengar anak radio dan Insyaallah dimanapun berada, nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau Telegram di nomor 089653344332 atau melalui PBB di 7447 via atau melalui langsung via kontak surat at radio.com. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita yang sudah berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah Ustaz baik-baik kondisi hari Ahad Ustaz. Alhamdulillah Ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم وصلاة الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah insyaallah pertemuan kita yang kedua ini kita akan membacakan kitab tafsir yang mana kita merujukan kita pada pembahasan atau pelajaran tafsir ini adalah kitab yang berjudul Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang mana mukhtasar ini atau ringkasan ini diringkas oleh Syekh Muhammad Ali Aswabuni seorang guru besar dalam bidang ilmu tafsir di King Abdul Aziz University Mekah Al-Mukarramah. Di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni beliau memilih tafsir Ibnu Katsir yang beliau ringkas ini itu yang dikarenakan ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah Beliau mengatakan wa tafsiruhu hada min khairi kutubit tafsiri bil ma'thuri wa min awtaqiha dikarenakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah sebaik-baik kitab-kitab tafsir bil ma'thur yang di sana dipenuhi dengan atar-atar ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Wa min Bahkan kitab tafsir Ibnu Katsir adalah kitab yang paling thiqah, yang paling terpercaya. Ya. Beliau juga menjelaskan di antara alasannya bahwa tafsirun jami'un bainar riwayah wa tirayah. Karena tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala ini ya, mencakup di dalamnya yaitu antara ilmu riwayah dan dirayah. Apa itu ilmu riwayah? Ilmu riwayah adalah ilmu yang berkaitan dengan metodologi penulisan dan penyusunan hadis dalam kitab-kitab hadis seperti pada As-Sunan al-musnad, al-jami' dan selainnya. Ya. Sedangkan ilmu al dirayah adalah ilmu yang membahas berkenaan dengan pengenalan hal ikhwal perawi hadis serta hadis yang diriwayatkannya. Ya. Jadi kalau ilmu riwayah adalah dilihat dari si matanya, teksnya. Ya. Sedangkan ad-dirayah itu dilihat dari perawi hadis-hadisnya, hal ikhwal perawi hadis serta hadis yang diriwayatkannya ditinjau apakah hadis tersebut dapat diterima ataukah tidak seperti pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam ilmu mustalah al hadis ya ilmu al jarh wa ta'dil dan lain sebagainya jadi di kitab tafsir Ibnu Katsir terkumpul di dalamnya ilmu ar-riwayah wa dirayah ya ini merupakan keistimewaannya kenapa beliau juga memilih yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir ini sebagai ya pilihan beliau untuk meringkasnya. Iya. Yeah. Dan juga tafsir Ibnu Katsir yufassirul Quran bil Quran menafsirkan ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an pula. Iya. al masyhurah fi المشهورة sunnah al mutahharah bi asanidiha. di antara keistimewaan juga adalah dikarenakan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir terkumpul di dalamnya itu tafsir menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang masyhur yang terdapat dalam ya kitab-kitab As-Sunnah Al-Mutahharah bi asanidiha bahkan dengan sanad-sanadnya. ya Wa yatakallamu 'ala al-asanid jahlan wa ta'dilan dan juga al Ibnu Katsir berbicara tentang ya sanad-sanadnya dirhan wa ta'dilan Ya. Dengan ilmu jarh wa tahdil. Ya. Kemudian beliau mengatakan fayubayyinu ma fiha min sahihin wa dhaif. Keistimewaannya lagi adalah Imam Ibnu Katsir juga beliau menjelaskan ya yang sahih dan yang dhaif dari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut. Wa gharibin aw awshad juga dijelaskan mana yang gharib ya, dan mana yang syad dalam ilmu hadis yang menunjukkan bisa terima atau tidakkah ya riwayat yang terdapat dalam ya penukilan-penukilan dari hadis-hadis tersebut ya. kemudian tsumma yadhkaru athar sahabat wa tabi'in dan beliau juga menyebutkan ya atar-atar dari sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum wa Maka ini diantara alasan kenapa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni memilih tafsir Ibnu Katsir sebagai pilihannya beliau untuk meringkasnya. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya beliau adalah dikarenakan kita dapatkan fi asrinal hadir ya kita dapatkan pada masa kita sekarang ini mailan nas ila tazawwud min thaqafa diniyah banyak kita melihat pada masa sekarang ini manusia ya dari kalangan manusia berpaling berpaling dari apa berpaling dari memperbanyak wawasan agamanya wala siyama fi tafsir wala siyama tafsir Alkitab Al-Karim terkhusus masalah tafsir Alkitab Al-Karim tafsir Al-Qur'an was sunnah an-nabawi al-mutahhara menambah wawasan agama ya tentang sunnah Nabi yang suci ya sehingga dikarenakan hal tersebut wa romayus ma yus'al insan banyak orang yang ditanya ayu tafsir ashalu manala tafsir yang mana yang paling mudah untuk diterima. Iya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ya. Ilman kata beliau dalam keadaan bahwasanya kitab-kitab tafsir itu walillahilham kasiroh Segala puji bagi Allah itu banyak. Di dalamnya fawaid faedah-faedah yang begitu banyak. Iya, akan tetapi di sana terdapat istilah-istilah ilmu, bidang-bidang ilmu dari ilmu balaghah, nahu, saraf, fikih, usul dan lain sebagainya yang menyebabkan ya seseorang sulit untuk bisa memahaminya. Nah, ini di antara alasan kenapa tafsir Ibnu Katsir diringkas oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni ya, di dalam bukunya beliau ini. Ya, maka para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Eh. Kemudian ada baiknya kita menjelaskan di sini juga ya metode Syekh Muhammad bin Ali As-Salbuni ini dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ya. Beliau mengatakan qad salaktu fi minhaj al-ikhtisar li hadha tafsir at-tariqah at-taliyah adkuruha ya bi ijazin wa hiya aku menempuh metode meringkas tafsir Ibnu Katsir ini ya dengan ya metode berikut. Yang pertama, awalan hadful asadidil mutawalah wal ikhtisar ala Dikri rawil hadis minas sahabah ya. beliau mengatakan metode yang pertama dalam meringkas tafsir Ibnu ini beliau menghapus sanad-sanad yang panjang ya. dan mencukupkan pada penyebutan rawi hadis dari sahabat saja. Ya. Adapun dari rawi dari tadi yang tabi, dan ke bawah selanjutnya itu beliau tidak sebutkan ya, ini dalam rangka meringkas. Ya. Tapi substansi dari ya hadis tersebut yang paling pentingnya adalah apa? Ya, yang merawikan adalah para sahabat. Ya, adalah sahabat Nabi SAW. Ini metode pertama yaitu apa? Menghapus sanat yang panjang. Yang kedua, metode beliau dalam mereka satu Ibnu ini adalah al ayatul karimatul lati ustushida bihal muallif rahimahullah ala tariqatihi fi tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya anbatnaha ma'al iktisar ala makani syahid minha. Ayat-ayat al-karimah dalam Al-Quran yang menunjukkan sebagai sisi pendalilan penulis tafsir Ibnu Katsir yaitu Al-Imam Ibnu Katsir di sini ya di ala tariqati fi tafsir Al-Quran yang mana Al-Imam Ibnu Katsir ketika ya di antara metodologinya dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain Ya. Di sini akbatnaha maratisar Kita hanya menetapkan ayat-ayat tersebut yang ya secara ringkas saja. ala kami syarif minha. Akan tapi ya peringkasan tersebut tetap ya di atas sisi pendalilannya. Ya. Li'annahu wal asli min karena maksud tujuan asalnya adalah menyebutkan ya ayat karena ingin menafsirkan satu ayat dengan ayat berikutnya ya al rahimahullah memberikan banyak ayat-ayat di situ tetapi di sini Syekh Muhammad bin Al Sabuni hanya meringkas saja tidak sebanyak sebagaimana yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Tayyib. Tapi tidak sampai menghilangkan ya maksud dari sisi pendalilan ya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini metode yang kedua, ya meringkas ya ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sisi pendalilan dalam metode menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Metode yang ketiga adalah al iktisar ala al ahad as-sahiha wa hafzil minha. Ya. Mencukupkan meringkas hadis-hadis yang sahih saja. Ya mencukupkan dengan hadis yang sahih saja. Sedangkan hadis-hadis yang baik yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa hadis yang dhaif itu tidak di tidak di tidak ditulis di kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir ini. Sehingga apa yang terdapat dalam kitab tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir ini semuanya sahih. Ada yang baik sudah di sudah dihilangkan. Eh. Kemudian metode yang keempat Zikru ashhar أشهر الصحابة tafsir bil بالمأثور ya. yaitu hanya menyebutkan ya sahabat yang paling terkenal yang paling masyhur dalam menafsirkan ya ayat Al-Qur'an bil ma'thur dengan asar-asar ya seperti apa seperti menyebutkan nama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan selain keduanya orang radhiyallahu anhuma radhiyallahu ta'ala anhum minas sahabah dari kalangan para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Iya. Tapi tetap ma'atah bi asahhi riwayat al-manqul anhum. Tetap ya melihat ya riwayat yang paling sahih yang diambil dari mereka. Karena memang ada juga ya riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud yang dinukil pula oleh Al Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsir Ibnu tetapi di sini beliau Syekh Muhammad As-Sabuni beliau mencukupkan hanya menyebutkan sahabat-sahabat yang paling masyhur dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan asar-asar para sahabat ya dan itu pun dengan nukilan riwayat yang paling sahih saja. Ini yang keempat. Yang kelima, Khamisan, al-i'timadu ala kuali masyahid tabi'in. Ya, bersandar pada ucapan-ucapan tabi'in yang paling masyhur. Ya. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ucapan para tabi'in. Ya. Kemudian yang keenam sadisan hadfur riwayat Israiliyah. Menghilangkan riwayat-riwayat Israiliyah. Ya. Kita mengetahui bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir di sana di, disebutkan pula dinukilkan pula kisah-kisah Israiliyah. Ya, tetapi di sini dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir di sini tidak disebutkan ya riwayat-riwayat Israiliyah. Kenapa? Idfil athar sahihah ma yughni 'an al-istishhad bir riwayat al-Israiliyah. Dikarenakan athar-athar yang sahih yang sudah ada itu sudah cukup ya dari dari pada riwayat Israeliah. Jadi nggak butuh lagi dari riwayat Israeliah karena apa? Kan sudah ada apa namanya asal-asal as Ya, asar-asar yang sahih. Yang kamu ketujuh, yang terakhir metode dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir ini adalah hadfu ma la darurata min al-ahkami wal khilafatil fiqhiyah. Menghilangkan apa-apa yang dianggap tidak perlu dalam permasalahan hukum-hukum fikih ya dan masalah khilafiyah dalam permasalahan fikih ya waliktisaru ala daruri minha dan hanya mencukupkan ya dalam masalah-masalah yang darurat saja dalam masalah-masalah hukum fikih karena dalam Al-Qur'an memang sana ya menjadikan dalil ber, atau mengambil mengambil hukum hukum-hukum fikih jelas itu berasal dari Al-Quran. Iya. Dan di sana Alim Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang hukum-hukum fikih ber, ber, dan juga menjelaskan pula di sana perselisihan-perselisihan para ulama dalam masalah hukum fikih tersebut. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi dalam mukhtasarnya di sini cukupkan hanya hal-hal yang darurat saja yang dianggap perlu saja dalam permasalahan fikih. Iya tetap dibahas masalah hukum fikih dalam kitab Muhtasar Fathul Kathir ini, tetapi di sana ya langsung kepada inti permasalahan dan di sana dihilangkan yaitu perkara-perkara yang tidak perlu dan masalah khilafiyah. Disebutkan juga dengan khilafiyah, tetapi yang dianggap perlu saja. Disebutkan juga masalah fikih-fikih, tapi yang dianggap perlu saja. Adapun yang dianggap kurang perlu, masalah khilafiyah, masalah fikih itu dihapus dalam kitab Muhtasar Tafsir Ibnu ini. Iya. Maka pada pendengar Anas Radio Rahimani Rahimakumullah itu sedikit kesimpulan atau sedikit gambaran tentang kitab yang akan menjadi rujukan kita ini itu mustasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Kemudian kita langsung akan masuk kepada kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada pendahuluan tafsir Ibnu Katsir. Qala Asy-Syekhul Hafiz, berkata Asy-Syeikh Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida Ismail Ibnu Katsir rahimallahu taala wa radhiya Alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamd faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya dengan alhamd sebagaimana firman-Nya alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Rabb semesta alam waftataha khalqahu bilhamd dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka penciptaannya bilhamd dengan alhamdulillah. pula Faqala sebagaimana firmannya nya Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan ya langit-langit dan bumi dan telah menciptakan al-dhulumat kegelapan dan cahaya. Waktatamahu bilhamd dan Allah Subhanahu wa taala juga menutup penciptaannya dengan alhamdu pula. Bagaimana firmannya Faqala ba'da dzikri ma'ali ahli jannah wa ahli wa ahli nar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tempat tempatnya ahlul jannah, penduduk surga dan tempatnya penduduk neraka, wa qudiya bainahum bil haqq. Allah Subhanahu wa taala telah selesai menetapkan perkara antara mereka bil haqq dengan kebenaran. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah Subhanahu dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka milik Allah sajalah di awal dan di akhirnya. Ai fi jami' ma khalaqa wa ma huwa khaliq. Yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penciptaannya. Huwal mahmudu fi dhalika kullih. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji di segala sesuatu. Walihada yulhim yulhimu ahlul jannah tasbihahu wa tahmidah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada penduduk surga untuk bertasbih kepadanya, untuk bertahmid kepadanya, kama yulhamunan nafas sebagaimana ya diilhamkannya untuk mereka itu nafas. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Seruan mereka di surga di dalam surga itu subhanakallah maha suci engkau wahai Allah wa tahiyyatuhum fiha salam dan juga penghormatan mereka di dalam surga itu adalah salam, keselamatan wa akharu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin dan akhir dari seruan mereka adalah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. ya Ini adalah ucapan mukadimah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah menunjukkan akan penguasaan beliau dalam ilmu tafsir. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan pujian bagi Allah ya. Ketika memulai kitabnya dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di awal penciptaan dan akhir penciptaan dan kemudian bagaimana ucapan para penduduk surga ya yaitu akhir dari ucapan penduduk surga seruan penduduk surga adalah alhamdulillahi alamin segala puji Allah Rabb semesta okay. kemudian beliau melanjutkan ya mukaddimahnya walhamdulillahilladzi arsala rusulah segala puji hanya mil Allah yang telah mengutus utusannya مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang telah mengutus utusannya mubasysyirin sebagai pemberi kabar gembira wa mundzirin sebagai pemberi peringatan li alla yakuna linnas agar tidak ada bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala hujjah alasan ba'da rusul setelah diutusnya para rasul. Ya. Wa qatarahum bin nabiyil ummi Allah Subhanahu wa taala di samping telah mengutus para rasul sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dan segala puji bagi Allah juga telah mengutus nabi yang terakhir. Iya. Yaitu dengan nabi yang spesial al-ummi. Iya. Al al-ummi yaitu seorang nabi yang tidak bisa membaca tulis atau juga seorang nabi yang dari kalangan orang yang tidak diberikan Alkitab kepada mereka dari kalangan Yahudi Nasrani. Ya. Dijelaskan tidak oleh Imam Katsir al-Arabil Makki, seorang Arab ya, yang lahir di kota Mekah. Al-Hadi li subul, seorang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling jelasnya arsalahu li jami' khalqih minal insi wal jin yang Allah Subhanahu wa taala utus iya beliau untuk seluruh manusia seluruh ciptaannya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia min bi'atatihi ila qiyamis sa'ah yang mana pengutusan Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir ini yang seorang Arab ya yang memberikan ja, pem, petunjuk kepada jalan yang paling jelasnya yang Allah utus kepada manusia dan jin itu pengutusannya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ila qiyamis sa'ah berlaku sampai hari kiamat di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum jami'an kepada kalian seluruhnya. Wa qala ta'ala li'unzirakum biyuman balagh. Aku diutus untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an, ya. Wa man dan memberikan peringatan kepada siapa saja yang telah sampai risalah ini kepadanya. Ya. Waqala Rasulullah SAW, bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul ya kepada al-ahmar mereka yang berkulit merah wal aswad maupun yang berkulit kulit hitam. Artinya apa? Artinya Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan apa yang beliau sampaikan dari ajaran-ajarannya itu berlaku sampai hari kiamat ya, kepada seluruh manusia. Ya, baik orang yang melihat Nabi maupun tidak melihat Nabi. Yang penting sampai kepadanya ajaran Nabi SAW, maka berlaku padanya ajaran Nabi SAW. Ya, dan beliau juga ajarannya ya juga ditujukan kepada mereka ya walaupun dia berkulit merah walaupun berkulit hitam. Artinya seluruh manusia. Iya. Apapun kulit dimanapun dia berada. Ketika dia mendengar risalah Nabi Muhammad SAW, maka ya itu sudah menjadi hujah, ya hujjah bagi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti hari kiamat mereka manusia tidak memiliki alasan lagi dengan alasan apa? Oh dulu kami tidak belum diutus Rasul. Tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ya, telah diutus untuk seluruh manusia pada seluruh zaman, pada seluruh tempat, ya, dan tidak memandang ya kulit merah ataupun kulit hitam. Ya. Kalau muslimin pendengar anda radio yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fal wajib 'ala ulama kata beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Fal wajib 'ala ulama maka wajib pada para ulama al-kashfu an ma'ani kalamillah. Ya, ini di antara alasan beliau kenapa beliau menulis kitab tafsir. Yaitu apa? Karena kewajiban bagi seorang ulama untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiri dan menjelaskan makna kalam Allah tersebut. Wa ta'allumu dzalika wa ta'limuhu dan mempelajarinya dengan mengajarkannya. Kama qala ta'ala, "Wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab itu bayinan, itu nasi wa la Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan ingatkan ketika Allah Jalla wa ala mengambil perjanjian yang telah dibuat oleh orang-orang yang diberikan kitab pada mereka Itu lin linnas Perhatikan di sini. Ya. Ini adalah alasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menulis kitab tafsir ini bukan dalam rangka supaya beliau ya dikatakan orang yang ilmunya luas, dikatakan orang yang alim besar, ya. atau pujian-pujian lainnya dalam perkara dunia. Beliau jelaskan di sini, beliau melakukan tafsir, menulis tafsir ini dalam rangka apa? Mengamankan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, yaitu apa? Orang yang telah Allah berikan kitab pada mereka, tugasnya apa? Itu Litubayyinun nas. Tugasnya adalah memberikan penjelasan kepada manusia. Walah taktumuna. Bahkan ada larangan khusus Jangan sekali-kali kalian menyembunyikannya. Subhanallah. Ya. Fanabazuhu hurim Ya, kemudian disembunyikan, kemudian dilemparkan ke belakang punggung mereka. Washtarobi tamanan qalila. Lalu mereka ganti dengan suatu barang yang nilainya sedikit. tapi sama yashtarun. Ya. Ilmu Alkitab yang telah dia ketahui, yang seharusnya dia jelaskan, eh malah dia sembunyikan. Gara-gara apa? Gara-gara dia terbujuk rayu dengan suatu yang nilainya sedikit. Iya. Sehingga ilmu Alkitabnya terbelikan dengan sesuatu yang nilainya sedikit itu. Fabik sama yishtarun. Maka alangkah jelek apa yang telah mereka ganti itu. Ya. Maka ini fadamallahu ahlal kitab. Fadamallahu ahlal kitab. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah mencela ahlul kitab bi'radihim an kitabillah dikarenakan mereka berpaling dari kitabullah dan di antara bentuk berpaling pada kitabullah adalah apa? Mereka tidak menjelaskannya kepada manusia alias mereka menyembunyikan ilmu yang telah mereka dapat dari Allah Jalla wa ala. Sebabkan apa? Wa ikbaluhum ala dunya wa jam'iha. Dikarenakan mereka lebih menerima perkara dunia dan isinya. Ya. Yang ber, yang buat mereka, ya, mereka membuat mereka menyembunyikan apa yang mereka tahu dari Al-Quran, dari Kitabullah, ya, adalah dikarenakan ada iming-iming dari perkara dunia. Walaiyadzubillah. Ya, walaiyadzubillah. Maka di sini ya beliau mengingatkan tugas para ulama dan sini beliau sekaligus menjelaskan alasan beliau kenapa beliau menulis tafsir ini. Iya. Maka setelah hal tersebut beliau juga memberikan penjelasan dalam lanjutan mukadimahnya. Fa'alaina annan tahiya amma Allah ta'ala bi. Maka wajib bagi kita untuk berhenti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelas yaitu apa? Menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka tentang kitab Allah. Ya. Bagaimana caranya biar kita terhindar dari celaan Allah ini? Yaitu yang menyampaikan, menjelaskan dari kata beliau, menyingkap makna-makna yang tersembunyi dari firman Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan makna-makna ayat Al-Qur'an agar manusia orang-orang yang awam dari kalangan kaum muslimin memahami dengan benar apa yang Allah maksudkan dari ayat-ayat ini dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan menukilkan hadis Nabi SAW menukilkan apa asar-asar para sahabat tabi'in tabi'in tabi'in sehingga kita memahami Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna wa anna tamira bima amara nabihi. Ya, dan hendaknya kita mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di sini beliau mengingatkan juga bukan hanya sekedar kita menjelaskan pada manusia tapi tetap kita juga mengindahkan apa yang Allah perintahkan. Artinya al-amal man ta'alama kitab Allah ya al-munazzal ilaina wa ta'alimihi ya wa tafahumihi wa tafhimihi Qala ta'ala dan juga kita juga diperintahkan untuk apa? Mempelajari kitab Allah yang telah sampai kepada kita dan mengajarkannya dan berusaha untuk memahaminya dan memahamkan orang lain dengannya. Bagaimana telah kita jelaskan dari sebelumnya, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li wa ma nuzila minal haqq wa ma nazala minal haqq. Tidakkah Iya, tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk hati mereka khusyuk ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa turunkan dari al-haq ya maka cukuplah ayat ini sebagai teguran ya bagi kita semua yang sebagaimana telah di oleh Al-Imam Al Katsir rahimahullah taala di samping beliau menjelaskan maksud tujuan beliau menuliskan tafsir Ibnu Katsir ini tapi juga menjelaskan atau nasihat juga pada pada orang-orang yang membaca kitab-kitabnya. Ya. Fafi dzikrihi ta'ala li hadhihi ayah tambihun. Di sini beliau memberikan penekanan. Ya. Dalam menyebutkan ayat ini tambihun. Di situ ada peringatan ala annahu ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kama yuhyil arba ba'da mautiha memberikan perumpamaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan bumi atau tanah yang sebelumnya gersang ya bumi yang sebelumnya gersang telah Allah Subhanahu wa taala suburkan tanah tersebut tanah yang awal mulanya gersang ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya suburkan tanah tersebut dengan izin Allah ya apakah itu dengan air yang datang dari atas ataupun datang dari bawah demikian pula kadzalika yahyil quluba bil iman demikian Allah pula Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati itu dengan apa dengan iman sini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ya tanah ibarat atau hati ibarat tanah ya hat tanah yang gersang sama ibaratnya dengan hati yang yang mati. Ya. Tapi tanah yang gersang tersebut, hati yang mati tersebut bisa menjadi hidup. Ya. Kapan? Ketika tanah gersang tersebut Allah Subhanahu wa taala cucurkan air dari langit atau Allah Subhanahu wa taala keluarkan air dari bawah. Ya. Sehingga tanah yang gersang menjadi subur. Demikian pula dengan hati. Hati yang mati bisa menjadi hidup kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala sinari Allah Subhanahu wa taala sinari hati itu dengan al-iman. Ya. Tentunya al-iman tidak bisa didapat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat mendapatkan cahaya iman tersebut? Tidak lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lain melalui apa yang telah dijadikan Allah Rasulullah SAW sebagai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang terbaiknya yang paling jelas Ya. Kemudian Alim bin Kathir mengatakan wabiliniha ba'da qiswatiha al dhunubi wal ma'asi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan hati yang awal mulanya keras menjadi lembut. Di sini dijelaskan di antara sebab yang membuat hati itu keras adalah al-dhunub wal ma'asi yaitu dosa-dosa dan maksiat. Hati bisa menjadi keras dengan adanya dosa-dosa dan maksiat. Bahkan hati bisa menjadi mati. Tetapi hati yang mati bisa hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika disinari dengan cahaya iman. Ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cahaya iman tersebut? Yaitu dengan kita kitabullah dengan dengan kitabullah. Dari mana kita bisa menggapai cahaya iman tersebut, bisa menggapai kitabullah tersebut? Ya. Bagaimana cara supaya cahaya iman itu besar, besar, kemudian lebih besar lagi menghi, menghi atau menyerangi kegelapan yang selama ini menyeliputi hati seorang yang penuh dengan dosa, itu dengan bimbingan para ulama. Ya. Al-Quran dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ini adalah ya penjelasan dari Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala. Ya, tentang mukaddimah tafsirnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah kita kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, mesti dalam mukadimah tafsir Ibnu Kathir dan mukadimah ini sangatlah penting ya dikarenakan di sana banyak eh, hal-hal yang perlu kita ketahui dari urai uraian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan ini adalah salah satu eh, gambaran dari beliau dari tafsir yang beliau tulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmatnya kepada beliau dan menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang mengikuti Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala dan wafat di atas Al-Quran yang merupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadikan ya hati kita hidup yang melembutkan hati yang keras dari segala macam dosa dan maksiat dan kita mati di atas cahaya iman Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma Allahumma amin. Nah. Jazakallah khair kepada Allah Abdullah di tempat E, pertanyaannya, Ustaz, e, Ana mau tanya, mana yang lebih utama? Apakah mempelajari tafsir atau mempelajari tajwid? Ya. Yeah. Pertanyaan ini kalau ditanya mana yang lebih utama, ya, maka dijawab bahwasanya yang lebih utama adalah mempelajari tafsir. Ya. Adapun mempelajari tajwid, sebagaimana kata para ulama, mempelajari tajwid yaitu mempelajari tentang ya tentang uh, huruf, tentang sifatul huruf, ya, kemudian tentang uh, bagaimana cara membaca uh, eh, nun sukun dan tanwin, tentang hukum-hukum ra, ya, dan lain sebagainya dari ilmu tajwid ya dan ini kata para ulama yang hukumnya adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah artinya apa ketika ada seorang di daerah kita sudah mempelajarinya maka daerah tersebut yang lain orang-orang yang lain yang ada daerah tersebut itu hilang kewajibannya ya tapi hilang hilang kewajibannya nah tapi beda kalau seandainya kasusnya membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya adalah fardu ain. Ya. Hukumnya adalah fardu fardu ain. Wajib bagi individu ketika membaca Al-Quran ya itu dengan tajwid panjang pendeknya pengucapan hurufnya benar sehingga tidak salah arti ya seperti itu tapi kalau mempelajari hukum-hukumnya ya jadi bedakan antara membaca dengan mempelajari ilmunya kalau mempelajari ilmunya itu fardu kifayah. Ya. Kalau satu orang sudah mempelajarinya, maka yang lain sudah gugur, tidak berdosa. Ya. Artinya apa? Artinya satu orang ini nanti akan mengajarkan kepada ya orang-orang yang ada di daerahnya, yang ada di tempatnya. Sehingga nanti orang-orang yang ada di tempat tersebut ya belajar kemudian apa? bacanya, membaca e, Al-Qur'annya itu dengan dengan benar. Dan membaca Al-Qur'an itu belajar baca Al-Quran itu ada dua sistem dengan sistem talaki ya langsung ya ada orang baca kemudian didengarkan oleh seorang guru ini benar ini salah seperti itu langsung ya dibenarkan ketika itu juga oh ini salah yang benar seperti ini ya. ada yang sifatnya belajarnya dengan teori jadi ada dua cara belajar baca Quran ada dengan praktek ya ada dengan teori ya kalau dengan praktek seperti itu yang sifatnya tasmi' kita bacakan bacaan kita kemudian dengarkan oleh guru kemudian yang salah digunakan oleh guru ini langsung namanya praktek. Ya. Adapun dengan teori, ya, maka ini dia mempelajari dari gurunya makhluk huruf, sifat huruf, sigma tajwid dan lain sebagainya dari mutajwid, maka ini adalah uh, cara membaca uh, cara belajar baca Quran. Iya. Jadi perhatikan bedakan antara mempelajari ilmunya sama, sama hukum pelajari ilmunya sama hukum membaca Al-Quran dan tajwid. Iya. Nah, nah di sini kalau pertanyaan yang mempelajari tajwid itu mana lebih afdal antara mempelajari tajwid dengan mempelajari tafsir? Maka jawabannya adalah lebih afdal itu mempelajari tafsir. Kenapa? Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Iya. Yaitu apa? Yaitu enam di antara ya, hikmah Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an agar ditadaburi ya. Agar ditadaburi. Agar dia bisa merenungkan, memahami makna apa yang Allah sampaikan itu. Nggak akan mungkin bagi seorang untuk memahami apa yang akan dia baca kecuali dengan mentadaburinya. Ya. Bagaimana kata Imam Ibnu Sayyid Al-Ibnu rahimahullah taala pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kalau orang tidak mentadaburi, al, quran Al-Quran, berarti dia telah menghilangkan hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Ya. Nah, dalilnya apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah ya mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup? Ya. Ada penutup di dalam hati mereka. Ini menunjukkan sebab tertutupnya hati adalah dikarenakan tidak mentadaburi Al-Quran. Iya. Kalau hati sudah tertutup, maka kebenaran-kebenaran dari Allah akan tidak diterima. Iya. Iya. Maka ini alasan kenapa mempelajari tafsir hukumnya lebih afdal daripada mempelajari belajar tajwid. Tajwid. Iya. Tapi bukan berarti pelajaran tadi kita tinggalkan tidak. Alangkah lebih baik lagi kalau seandainya ya dia kumpulkan kedua-duanya dia mempelajari tajwid tapi itu juga dia juga mempelajari tafsir dia gunakan dia uh, buat waktu-waktu khusus yang dia buat jadwal eh, jadwal-jadwal kapan dia belajar tajwid dan kapan belajar tafsir ya mungkin ini eh, sedikit jawaban dari dari kami tentang mana lebih afdol ya mempelajari tafsir atau mempelajari ilmu tajwid maka jawabannya apa lebih utama mempelajari tafsir dengan alasan ya yang telah kami sebutkan wallahu taala ala wa ala ya Ya, Nabi Abdurrahman di Depok. Eh, beliau adalah ustadz pengasuh tafsir Al-Quran ya mungkin di madrasahnya atau di mahatnya ya atau di tempatnya ya dan beliau bertanya apakah kitab tafsir apa saja yang bagus untuk dipelajari dan siapa penulisnya baik kalau ditanyanya kitab tafsir apa saja yang bagus maka dilihat kepada eh, apa namanya kepada orang yang akan dia bacakan tafsir tersebut. Ya. Jadi di sini kita kita jawab dengan dua hal. Yang pertama, kalau untuk dirinya sendiri, ya, maka tafsir yang paling bagus adalah yang paling ringkas itu adalah tafsir Nasir as ya atau Taisirul Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan, yaitu kitab tafsir yang ringkas yang ditulis oleh uh, Al-Allamah Al-Faqih uh, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah taala. Ya. Yeah. Uh, dan tafsir ini juga telah direkomendasikan oleh para ulama ya untuk para para pemula. Ya. Demikian pula kalau seandainya dimaksudkan sini adalah juga dibacakan kepada orang-orang awam kaum muslimin, maka kitab tafsir Ibnu Nasir As-Sa'idi inilah bagus. Ya, adalah bagus. Langsung kepada ya e, makna dari ayat. Seperti itu. Dan kalau seandainya untuk dirinya sendiri untuk menambah wawasan e, bagi dirinya, nah tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kalau seandainya dia belum mempunyai ilmu-ilmu e, alat seperti ilmu e, ilmu alat dari ilmu, ilmu alat bahasa Arab, ilmu alat e, apa namanya uh, fikih, ya ilmu alat dari ilmu hadis maka ya, bagusnya langsung muktasar bagaimana yang telah kita bacakan ini ya seperti itu nah ya itu untuk memperbanyak wawasan eh, ilmu tafsirnya untuk pribadi ya tapi kalau seandainya eh, untuk kebacaan yang langsung ke inti makna dari ayat ya secara ringkas itu adalah tafsir eh, yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Nasir Sa'idi rahimahullah taala ya dalam uh, tafsirnya Taisirul Karim Rahman fi tafsiri kalim fi tafsiri kalamil Mannan. Ya, seperti itu. Nah, jadi uh, itu juga tafsir itu juga juga bagus untuk dibacakan kepada orang-orang orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Wallahu taala ala wa'ala. Iya. Ya. Baik. Akhuna Abu Najwa di Jakarta, barakallahu Fik. E, pertanyaannya, tolong jelaskan tafsir dari ayat Al-Maghdub dan Abbalin dalam surah Al-Fatihah syukran. Ya, insya Allah sebenarnya nanti akan kita masuk ke surah Al-Fatihah sebenarnya. E, tapi e, secara ringkas sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salih Al Fauzan taala dan Syekh Muhammad Salih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang al maghdub situ dimaksud adalah wa an-nasara. Ya, itu orang-orang orang Nasrani atau al-maghdub, maaf, al-maghdub adalah orang-orang al-yahud, humul yahud. Mereka adalah orang Yahudi dan abdallin mereka adalah orang-orang orang Nasrani. Ya. Kenapa orang Yahudi digelar dengan al-maghdub, orang yang murkai Karena mereka telah sampai pada mereka kebenaran, mereka sudah memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut telah sampai pada mereka ilmu tentang datangnya Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka, tetapi mereka ya mengingkari ya dari apa yang telah mereka dapatkan dari kitab mereka. Ya. Artinya tidak mereka artinya mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka amalkan, ilmu yang, eh, yang telah mereka mereka dapatkan dari kitab mereka. Ya. Ini alasan kenapa orang Yahudi dikatakan digelar dengan al-maghdub oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimurkai. Dan ini kata Syekh Shalal al fadhah taala dan siapa saja dari kalangan ulama kita. Ya. Dan siapa saja dari kalangan para ulama yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan juga ini ber, di sini sini kena kepada selain orang-orang Yahudi yaitu kalangan kaum muslimin. Siapa saja mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka, ini terancam dengan gelar al-maghdub, orang yang dimurkai. Ya. Maka kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ya, yang mana mereka telah mengetahui ilmunya dalam Al-Qur'an, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya, dikarenakan nafsu dan syahwat, ya. Maka orang-orang seperti ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala termasuk tergolongkan ke dalam orang-orang al-maghdub yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kita ini merasa aman. Bisa jadi kita termasuk golongan orang yang terancam dengan golongan orang al-maghdub. Ya, kita orang yang dikasihkan ilmu telah mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Jangan sampai kita merasa ya aman dari sifat orang Yahudi tersebut. Terkadang kita kadang-kadang mengadopsi ya sifat Yahudi tersebut yaitu memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan waliyadzubillah maka ini adalah hikmah ya bagi seorang ahlus sunnah kalau dia ingin terbedakan dengan orang Yahudi maka dia berupaya semampu mungkin dari ilmu yang telah dia dapatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut ya ini ya uh, makna dari al ada adapun al orang yang sesat ini ya mereka adalah orang Nasara. Kenapa mereka orang Nasara dikatakan bol, sesat? Karena mereka beramal tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Kebalikan dari orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi digara al-maghdub karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya. Sedangkan orang Nasrani mereka digelar dengan abal orang yang sesat mereka mengamalkan suatu amalan yang mereka anggap itu adalah ibadah yang dengannya mereka dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menjelaskan bahwasanya itu adalah ibadah. Tidak ada turun ilmu dari Allah melalui nabinya sallallahu alaihi melalui nabinya menjelaskan bahwasanya itu adalah ilmu, bahwa itu adalah ibadah. Ya. Maka ini sebagai teguran ya. Ya. Bagi sebagai teguran kepada orang Nasrani ya agar mereka ya mau berubah dari sifatnya Demikian pula hal tersebut atau sifat tersebut ya terdapat kepada di, di kalangan orang-orang muslimin. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Wa min ulama'ina dan kalangan ulama kita yang mereka beramal tapi amalan mereka tidak berlandaskan dengan ilmu. Ucapannya, perbuatannya tidak berlandaskan dengan ilmu." Ya. Dan ini juga berlaku kepada selain orang-orang Nasrani di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi kita kaum muslimin, kita halus sunnah wal jamaah. Ya. Jangan sampai ada merasa diri terbebaskan dari sifat yang seperti ini. Ya. Kalau kita ingin terbedakan dari orang-orang Nasrani, maka hendaknya lah ketika Anda beramal, ketika Anda ingin berucap, ketika Anda ingin berbuat, hendaknya lah yang menjadi tadi ya dasar anda berucap dan berbuat adalah ilmu ya, agar anda ya tidak terkena ancaman digelari dengan orang-orang yang boleh ya jadi ini sedikit ya ringkasan dan ya maksud tujuan dari ayat bagaimana telah dijelaskan oleh Eh, Syekh Saleh Fauzan Allah taala dalam menjelaskan uh, fawaid min surat Al-Fatihah, faedah-faedah dari surat Fatihah dan juga tafsir juz amma dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan nanti akan kita bacakan dalam Mustafa Tafsir Ibnu Katsir yang lebih uh, luas tapi uh, padat dan uh, syarat dengan penukilan penukilan uh, dari uh, asar sahabat atau sebelumnya dari Al-Quran dan hadis dan asar para sahabat tabiin dan tabiin tabiin. Rahimahumullah. Nah ini uh, yang bisa saya jawab. Wallahu taala ala wa ala. Ya. Baik. Sudah selesai ya? Iya, Kak faedah terakhir baik e, faedahnya adalah di sini atau e, hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana yang dikatakan oleh al bin Katsir rahimallahu taala di akhir eh, pembahasan kita tadi bahwasanya hendaknya lah muncul atau hendaknya lah kita pada saat ini ya, menampakkan semangat untuk mempelajari kitab Allah. Kenapa? Kita harus memunculkan semangat ya, untuk mempelajari kitab Allah terkhusus tafsir ini. Ya. Dikarenakan kita pada zaman saat ini zaman yang penuh dengan fitnah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Dan ini merupakan senjata syaitan untuk membunuh hati kita. Karena syaitan tahu ya, bahwasanya hati adalah sebab seseorang ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan menjalankan Allah Subhanahu wa taala tersebut seseorang akan mendapatkan keriduan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pada dia surga. Dan ini adalah enam hal yang tidak diinginkan oleh syaitan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membentengi diri kita dari panah-panah syubhat dan syahwat tersebut? Ya, membentengi hati kita dari panah-panah syahwat dan syubhat tersebut Jawabannya kata al ibn Kathir rahimahullah taala tadi apa? Yaitu mempelajari Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an adalah cahaya iman. Dan tentunya agar naam cahaya iman itu semakin terang, semakin terang dan semakin terang kita butuh bimbingan para ulama dalam menjelaskan makna ayat tersebut sebagai agar ketika kita memahami Al-Qur'an itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan ya ini yang perlu kami sampaikan di akhir pertemuan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, barokahnya dan bermanfaat bagi saya pribadi terkhusus dan juga secara umum kepada kaum muslimin dan pendengar anda radio yang saya hormati saya muliakan rahimani rahimakumullah Allahumma amin baik khair. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada Alhamdulillah Pelajaran tafsir Al-Quran bersama Ustaz Zaid Hafizullah Ta'ala Dalam pembahasan kita Muftasir Ibn Kasir Rahimahullah Ta'ala Saya sudah selenggarakan dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam acara ini Dan memberikan kesempatan bagi kami mendengarkannya di setiap hari Ahad sore